Itulah ketaatan kepada Allah yang paling mulia. Di saat seorang hamba sampai kepada akidah yang benar dan jauh dari seluruh kesyirikan baik besar maupun kecil. Walau dalam sirik kecil yaitu ria nyaris akan sulit mencari orang yang selamat hidupnya dari syirik kecil itu dari awal sampai akhir. <clears throat> Namun dengan memperdalam ilmu tauhid maka perlahan tapi pasti kita akan bisa mengikisnya lebih jauh dan lebih jauh sekuat dan semaksimal mungkin yang bisa kita laksanakan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjerit di dalam memerangi tauhid, memerangi maaf, dalam memerangi syirik kecil. Dan semua mereka mengeluhkan susahnya memerangi syirik kecil tersebut yaitu ria Kalau kita tidak pernah menjerit di dalam susahnya memerangi ria, maka berarti kita bukanlah orang yang pernah melawan ria dalam hidup kita. Seperti yang kita katakan tadi bahwa tauhid adalah ketaatan yang paling mulia di dalam agama Islam Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Tidaklah manusia itu diperintahkan Tidaklah mereka diperintahkan manusia dan jin Melainkan hanya agar mereka beribadah kepada Allah mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala ad-din ketaatan mereka tersebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu dan Rabbmu telah membuat keputusan dan keputusan yang terbesar adalah Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Itulah keputusan Allah yang terbesar. Itulah ketaatan manusia yang terbesar. Andai manusia menyadarinya. Sehingga posisi sholat, <clears throat> zakat, puasa dan haji malah di belakang posisi tauhid bukan di depannya keutamaan yang kita sebut di atas malah setelah keutamaan tauhid dan bukan sebelumnya maka oleh karena ketaatan yang paling mulia adalah tauhid maka kemaksiatan yang paling bejat adalah syirik. Lawan daripada tauhid itu sendiri. Oleh karena itu Allah memuji para nabi dan para rasul yang membasmi syirik di dalam kehidupan Allah memuji Luqmanul Hakim dan menjadikannya nasihat seorang ayah paling berguna di permukaan bumi. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat anaknya untuk menjauhi syirik. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia sedang menasihati anaknya. Apa nasihat pertama Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kamu sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar kurang sadarnya umat Islam akan kemuliaan tauhid yang paling mulia dalam syariat ini dan kehancuran syirik yang paling hancur di dalam menghancurkan agama seseorang atau agama di tengah masyarakat membuat sebagian umat Islam terjerumus ke dalam kesyirikan dan dia merasa bahwa itu bukanlah syirik. Dan alangkah meruginya seorang muslim dan muslimah yang di dunia dia merasa muslim padahal ilmu Allah di alam yang gaib menyatakan bahwa dia bukan lagi seorang muslim. Alangkah menyesalnya seorang yang di dunia menyatakan dirinya muslim dan muslimah tapi di saat hakikat terlihat dengan nyata di akhirat ternyata dia sudah berada jauh di luar koridor Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dia meninggalkan pondasi utama dan dia mengejarkan mengerjakan dosa yang paling utama. Fahamlah kita bahwa sesungguhnya yang paling baik yang kita bawa menghadap Allah adalah tauhid. Yang paling baik untuk kita jauhi di permukaan bumi adalah syirik. Kita lanjutkan pelajaran kita bersama kitab Kashfus Syubuhat Sekarang oleh seorang ulama ternama Yang telah berjuang menegakkan tauhid di permukaan bumi Sehingga ia berhasil dengan izin Allah Dengan izin Allah Menyelamatkan dua kota suci Mekah dan Madinah dari rongrongan kesyirikan dan hasil daripada dakwahnya itu bertahan hingga sekarang dua kota suci berada di atas pondasi tauhid yang kokoh di mana tidak ada kota lain di permukaan bumi yang lebih kokoh tauhidnya selain daripada dua kota tersebut. Cukup kemuliaan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di saat dengannya Allah memelihara Mekah dan Madinah. Cukup itu merupakan kemuliaan bagi beliau Ditambah dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain Yang tidak bisa tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan di antara kemuliaan yang beliau hasilkan adalah duduknya kita di majlis taklim pada hari ini. Di bawah naungan kitab yang beliau karang guna kita memperkokoh ilmu tauhid kita guna kita mengerti apa itu syirik untuk kita jauhi semoga Allah merahmati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan orang-orang yang mendukung dakwah tauhid siapapun dia dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan musuh-musuh dakwah yang hak bahwa mereka telah memerangi yang hak pelajaran kita di dalam kitab yang saya pegang dan ikhwan yang memfotokopinya ada pada halaman 116 sementara di dalam kitab terjemahan ada pada halaman 138. delapan, Ya, delapan. Akan tetapi seandainya kita mulai dari itu, maka ikhwan yang baru bergabung pasti tidak mengerti duduk permasalahan. Maka secara ringkas kita mulai dari 112 secara ringkas kita mulai dari 112 di halaman 133 dalam kitab terjemahan alenia ketiga baris ketiga maaf di halaman 133 di baris yang ketiga kita lakukan ini pengulangan sedikit secara global, secara ringkas, secara cepat agar kemudian ikhwan-ikhwan atau akhwat yang baru bergabung mengerti duduk permasalahan yang kita bahas. Terjemahannya saja kita baca. Saya menerjemahkan dengan terjemah saya sendiri. Silakan antum mengikuti atau dengan kitab terjemahan yang sudah ada di tangan antum semuanya. Apabila telah jelas bagimu bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih benar akal mereka lebih ringan kesyirikan mereka daripada mereka yang hidup di zaman sekarang maka ketahuilah bahwasanya pelaku-pelaku syirik di zaman sekarang ini memiliki syubhat memiliki sebuah argumentasi yang batil yang selalu mereka pertontonkan dan mereka datangkan melawan apa yang kita sebutkan tadi di atas. Dan ini termasuk daripada syubhat mereka yang paling besar. Maka dengarkan baik-baik pendengaranmu kepada jawabannya Syubhat mereka itu adalah ketika mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang yang turun pada zaman mereka Al-Qur'an, orang-orang kafir yang turun pada zaman mereka Al-Qur'an, kufar Quraisy maksudnya, mereka tidak mau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Mereka mendustakan Rasul. Mereka mengingkari hari berbangkit. Mereka mendustakan Al-Qur'an dan menganggapnya adalah sebuah sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kami sekarang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kami membenarkan Al-Qur'an kami menyatakan kebenaran Al-Quran. Kami beriman dengan hari berbangkit. Kami sholat. Kami puasa. Lalu bagaimana kalian menjadikan kami seperti mereka? Ketika mereka melakukan kesyirikan, maaf ini terjemahan apa? salah ringkas. Ketika orang-orang zaman sekarang melakukan yang menyatakan dirinya muslim dan muslimah melakukan kesyirikan, kita mengatakan apa yang kalian kerjakan sama dengan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meyakini tangkal-tangkal adalah penolong yang meyakini tangkal-tangkal adalah pembawa rezeki pembawa jodoh sama dengan dilakukan oleh musyrikin zaman Rasulullah mereka katakan bagaimana kami kalian samakan kami dengan mereka mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mereka mendustakan Al-Qur'an mereka mendustakan hari berbangkit sementara kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kami sholat, kami zakat, kami membenarkan Al-Quran, kami beriman dengan rukun iman yang enam, kami melakukan rukun Islam yang yang lima. Bagaimana kami disamakan dengan dengan mereka? Maka jawabannya ini jawaban yang pertama. Akan ada sembilan jawaban untuk syubhat yang satu ini. Karena ini syubhat yang besar bagi pelaku-pelaku syirik yang dengannya syaitan memperdalam keterpurukan mereka di dalam syirik. Akan ada sembilan jawaban untuk subhat ini. Subhatnya nampak? Kami sholat, kami zakat, kami mengucap la ilaha illallah. Setiap, setiap hari kami mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana kemudian kami kemudian disamakan dengan perbuatan orang-orang kufar Quraisy? Maka jawabannya, dan ini jawaban yang pertama, saya katakan ada sembilan, akan ada sembilan jawaban. Jawaban yang pertama, tidak ada keraguan dan perbedaan pendapat di tengah para ulama semuanya. Seluruh para ulama tidak ada perbedaan pendapat di tengah mereka bahwasanya apabila seseorang baik laki atau perempuan apabila dia membenarkan Rasulullah SAW dalam suatu hal dan dia mendustakan Rasulullah SAW dalam satu hal Sesungguhnya orang yang seperti ini adalah kafir. Tidak masuk ke dalam agama Islam yang sebenarnya. Baru dia muslim yang sebenarnya apabila dia benarkan Rasulullah SAW secara totalitas. 100%. Tapi sebahagian yang dibawa Rasul dia imani, sebahagian yang dibawa Rasul tidak dia imani. Ini sepakat para ulama semuanya. Ini bukan orang Islam. Dia belum masuk ke dalam agama Islam. Karena masuk ke dalam agama Islam harus secara kafah. Demikian juga terjemahan kembali kepada terjemahan. Demikian juga apabila dia beriman dengan sebahagian dengan Al-Qur'an dan beriman dengan sebahagian Al-Qur'an maksudnya namun mengingkari sebahagian yang ada di dalam Al-Qur'an itu dengan sebagian Al-Quran beriman, dengan sebagian Al-Quran yang lain tidak beriman. Sama juga dengan tidak beriman dengan Al-Quran. terjemah kita lanjutkan. Seperti orang yang mengakui tauhid, namun mengingkari wajibnya sholat. Ini bukan orang Islam. Atau dia mengakui tauhid dan sholat, namun dia mengingkari wajibnya zakat. Ini bukan orang Islam. Atau dia mengakui semua yang ada di atas namun mengingkari kewajiban berpuasa di siang Ramadan. Ini bukan orang Islam. Atau dia mengakui semua yang di atas, tauhid, salat, zakat, puasa, namun dia mengingkari kewajiban berhaji. Ini bukan orang Islam. Ijma' para ulama kaum muslimin. Ulama yang benar-benar ulama, bukan ulama yang dianggap ulama. Ulama yang benar-benar ulama ijma' ini bukan orang Islam. Bukan ulama yang dianggap ulama. Problema di negeri kita, ulama itu dianggap Bukan ulama yang benar-benar ulama. Tapi dianggap ulama. Mentang-mentang keturunan pendiri pesantren dapat gelar kiai haji. Sudah jadi ulama di negerinya. Ulama yang benar-benar ulama sepakat dari dahulu sampai sekarang mengingkari satu saja haji keluar dari agama Islam. Mengingkari satu kewajiban sholat saja keluar dari agama Islam. Jangankan sholat secara keseluruhan. Saya tidak yakin dengan wajibnya sholat asar keluar dari agama Islam. Kita lanjutkan terjemahan. Dan tatkala tidak patuh sebahagian manusia di zaman Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah haji, Allah turunkan pada permasalahan mereka Firman Allah tabaraka wa taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan kepada manusia berhaji ke bait Ka'bah barang siapa yang sanggup kepadanya untuk menempuh perjalanan. Dan barang siapa yang kafir, wa man kafara, Barang siapa yang ingkar, kufur. Mengingkari kewajiban berhaji. Maka sesungguhnya Allah ghaniyun maha kaya anil alamin. Dari seluruh alam ini. Maha kaya artinya tidak butuh. Allah tidak butuh dengan seluruh yang ada di, di alam semesta. Apa yang disebut dengan alam? Alam adalah sesuatu selain Allah. Kalau dia alam, berarti dia bukan Allah. Kalau dia adalah Allah, dia tidaklah alam. Al-alamu syai'un ghairullah. Sehingga yang terjadi adalah Allah atau alam. Dalam kata lain, khalik atau makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Walau Allah menciptakan makhluk yang luar biasa. Namun Allah tidak butuh makhluk itu. Allah maha kaya atas makhluknya. Maksudnya Allah tidak butuh. Kata-kata ghaniyun di dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata ghaniya yakna, tidak butuh sama sekali. Makanya orang kaya disebut ghaniyun karena dia tidak butuh rasanya kepada orang lain untuk meminta-minta dia berharap belas kasih orang lain nggak butuh dia punya mobil dia punya nggak butuh angkot berbeda dengan orang nggak punya mobil kalau angkot mogok tergendala kehidupannya dia mau terbang kemana-mana dia punya uang untuk bayar tiket pesawat dia mau beli apa dia punya uang untuk membelinya tidak butuh lagi semua lengkap Itu dari disebut orang orang dalam bahasa Arab orang kaya itu ghaniyun tapi kayanya kaya yang semu sebenarnya tidak sama dengan kekayaan Allah tabaraka wa taala karena orang kaya semakin kaya dia sebenarnya dia semakin butuh manusia lain. Kalau perusahaannya baru satu, dia baru butuh kepada 50 orang. Kalau perusahaannya sudah 100, tinggal kali. Anda ini disadari oleh orang kaya, <coughs> maka hilang kesombongan yang menjadi orang kaya. Karena dia menjadi orang kaya karena orang miskin. Yang butuh pekerjaan. Betul? Apa bisa orang kaya mengerjakan perusahaannya sendiri? Hah? Pemilik Surya Dumai Group ngebang hutan sendiri, ngangkat sendiri bisa? Nggak bisa. Tapi maha kayanya Allah terhadap alamin adalah maha kaya yang sempurna. Allah tidak butuh kepada makhluknya satupun. Allah ciptakan manusia, Allah tidak butuh manusia. Allah ciptakan langit, Allah tidak butuh langit. Allah ciptakan arus, Allah tidak butuh arus. Manusia yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Katakan Allah lah yang Esa. Allah lah tempat bergantung seluruh makhluk. Kita sadar nggak bahwa kita bergantung kepada Allah? Kalau seorang muslim sadar dia bergantung kepada Allah, takut dia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Namun ketika dia tidak sadar dia bergantung kepada Allah, timbul keberanian berbuat maksiat. Padahal hidupnya 100% bergantung kepada Allah. Banyak orang yang tidak sadar tidurnya itu tergantung kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun manusia ini yang bisa tidur. Kalau tidak Allah yang tidurkan dia. Tidak ada seorang manusia pun di permukaan bumi yang mampu untuk tidur. Kalau bukan Allah yang tidurkan dia. Realitas ya, dalam kehidupan kita menunjukkan. Mata sudah merah, kantuk sudah luar biasa, rasanya sudah bergantung di pelupuk mata itu 5 kilo batu, tapi tidur juga tidak datang-datang, betul? Menunjukkan bahwa manusia nggak bisa tidur. <coughs> manusia dengan manusianya saja tanpa kemaha kasih dan sayangnya Allah nggak bisa tidur. Ini yang Allah ungkap di dalam Al-Quran. Allahu yatawaffakum billail. Allah lah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Maksud mewafatkan di sini adalah menidurkan kalian di malam hari. Allah yang membuat kalian tidur. Tidurnya kita bergantung kepada Allah dan kasih sayang Allah. Mau apa lagi? Tidur aja sudah butuh Allah. Mau apa lagi? Orang yang sadar dia butuh Allah, dia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah. Walaupun kesalahan dalam hidupnya tidak akan bisa dia hindari 100%. Karena kodratnya sebagai seorang manusia. Namun tertawa di atas maksiat, gembira di atas kesalahan, tertawa di atas hal yang dibenci oleh Allah itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang tahu bahwa dia membutuhkan Allah. Dan permasalahan ini luas Permasalahan ini panjang. Kita lanjutkan pelajaran kita. Waman aqarra bihadza kullihi wa jahada al-ba'tha kafara Dan barang siapa yang mengakui semua ini Tauhid diakui Salat diakui <clears throat> Zakat diakui dan ditunaikan Puasa diakui dan dijalankan. Haji diakui dan ditunaikan. Namun tidak percaya dengan hari berbangkit. Infaknya luar biasa, salatnya khusyuk, namun dia tidak yakin dengan adanya hari berbangkit. Kafara ijma', kufur dengan ijma'nya para ulama. Kafir keluar dari agama Islam. wahalla damuhu wa maluhu dan menjadi halal darahnya dan hartanya. Apa maksud menjadi halal darah dan harta? Apabila sebuah pemerintahan Islam telah berdiri, maka akan tegak yang namanya jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah telah tegak, bendera jihad telah berkibar, seluruh orang yang mengingkari itu halal darahnya untuk ditumpahkan, halal hartanya untuk jadi rampasan perang. Itu maksudnya. Tapi dengan syarat bendera jihad benar-benar berdiri jihad yang hakiki dan bukan jihad-jihatan. Jihad yang lahir sebenar-benar jihad dan bukan jihad yang prematur belum saatnya berdiri udah lahir. Itulah jihad yang dikenal sekarang dengan pemboman-pemboman itu. Jihad prematur, belum saatnya lahir sudah nongol. Yang dia datangkan adalah mudarat dan bukan maslahat. Pembahasan juga permasalahan panjang. Namun cukup untuk kita memahami maksud halal darah dan harta adalah itu. Ketika jihad belum berdiri, Bendera jihad belum berkibar, tidak halal darah dan harta siapapun yang keluar dari agama Islam. Jangan antum kira kalau antum nasah pedang, parang, nanti malam pergi ke toko orang Cina bunuh dia ambil hartanya itu jihad. Itu bukan jihad, itu pembunuhan dan perampokan. Kan halal darahnya. Halal hartanya. Tunggu dulu, ada masanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum memimpin di kota Madinah dan hidup di bawah kepemimpinan orang-orang kafir 13 tahun di kota Mekah pakai membunuh orang nggak? Tolong jawab. Nabi Muhammad pakai membunuh orang nggak? Ya. Jangankan membunuh, pertanyaan saya lebih rendahkan lagi. Pakai memukul orang nggak? Belum pernah tangan Rasulullah memukul seorang pun di kota Mekah. Lalu dari mana datangnya boleh membunuh orang? Ketika bendera jihad belum berkumandang. Dari mana datangnya boleh menghancurkan tempat maksiat? Ketika khalifah khilafah Islamiyah belum lagi berdiri. Dari mana datangnya bolehnya itu? Sejarah Rasulullah mana yang kalian ambil untuk melegalkan apa yang kalian ucapkan dan kalian lakukan. Namun setelah diteliti demi teliti, ternyata tempat hiburan malam itu nggak setor. Kemudian lembaga swadaya masyarakat berbasiskan Islam menyerangnya. Alasannya ternyata tidak setor uang keamanan. La haula quwata billah. Diperkosa syariat Islam untuk kepentingan duniawi. Dan itu pengakuan mereka. Bukan saya buat-buat. Allah yang tahu bahwa saya telah mendengar pengakuan salah seorang petinggi salah satu lembaga masyarakat bukan di negeri kita ini. No, di Jakarta. Dia mengatakan itu hanya kasus nggak setor aja sebenarnya. Bukan kasus Islam ini, Islam itu. Kemudian momen Ramadan dijadikan momen yang tepat untuk menghancurkan. Yang lain setor aman. La haula wa quwata illa billah. Lalu kemudian kita bangga Lembaga swadaya masyarakat ini menghancurkan itu, lembaga ini menghancurkan itu. Ini bukti bahwa umat Islam sudah benar-benar menegakkan syariat Islam. Apa? Kemudian ketika menghancurkan sambil memaki. Mana ada orang jihad sambil memaki? Umat Islam perlu tahu jihad itu apa, bagaimana, bagaimana syaratnya, kapan boleh terjadi, kapan dia mulai terwujud. Apa yang boleh kalau jihad sudah ber, sudah tegak, apa yang tidak boleh kalau jihad belum berdiri. Semua itu lengkap dalam sejarah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun kesalahan memahaminya melahirkan kesalahan berakidah dan berkeyakinan dan kesalahan berakidah dan berkeyakinan membuahkan kesalahan dalam beramal. dan kemudian dianggap benar oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat sedikit dalam agama Islam. Ilmunya yang sedikit dikalahkan oleh perasaan dan semangatnya yang luar biasa. Hati-hati ma'asyarul muslimin. Di saat ilmu kita tipis, semangat kita berapi-api, pada saat itu setan akan mudah membuat kita melakukan kesalahan, tapi kita merasa sedang berbuat baik. Seorang anak yang baru ngaji, ilmunya tipis, marah sama orang tuanya. Yang salah berbuat. Ini contoh kecil dari realita kehidupan. Marah pakai bahasa yang tidak layak dipakai kepada oleh seorang anak kepada orang orang tua. Dan setan menghias ke dalam dirinya, engkau telah berani membicarakan yang hak walaupun di depan orang tuamu. Padahal yang dia lakukan adalah sedang menghardik orang tuanya. Hati-hati. Wahalla damuhu wa dan halal darahnya halal hartanya darahnya untuk ditumpahkan alias dibunuh hartanya untuk diambil alias menjadi harta rampasan perang. Kapan saatnya? Apabila telah berdiri khilafah Islamiyah yang hak. Apabila telah tegak bendera jihad yang hak. Dan orang ini, orang kafir ini melawan. Harus pakai syarat melawan loh. Kalau nggak melawan nggak boleh. Karena kafir terbagi tiga. Satunya melawan, duanya mau berkawan. Kawan dalam dunia, bukan kawan dalam agama. Kafir terbagi tiga. Kafir dimmi kafir mu'ahad, dan kafir harbi. Tuliskan. Kafir dimmi kafir mu'ahad, dan kafir harbi. Orang kafir zimmi membayar jizya hidup di tengah hidup di dalam pemerintahan umat Islam. Di dalam koridor pemerintahan umat Islam, di dalam pemerintahan Islam itu dia hidup. Mungkin rumahnya di samping rumahnya Amirul Mukminin. Bisa. Tapi dia membayar jizyah. Dia tidak memerangi kita. Yang kedua kafir mu'ahad. Kafir yang terjadi kesepakatan damai antara umat Islam dengan mereka. Walaupun hidup bukan di dalam wilayah kekuasaan umat Islam. Dua-dua ini kafir yang mau bersahabat dalam dunia dengan umat Islam. Dalam dunia Agama tetap selamanya lakum dinukum waliyadin. Dan kafir yang ketiga adalah kafir harbi, kafir yang memerangi. Kafir harbi ini yang halla damuhu wa maluhu. Kita lanjutkan pelajaran kita Mengakui semua itu Mengingkari ba'at Berbangkit kafar dia kafir dengan ijma'nya para ulama. Halal darahnya halal hartanya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'uzi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa lanjutan ayat siapa yang hafal wa a'tadna lil kafirina adzaban jangan dalam Al-Quran jangan tebak-tebak buah manggis berbahaya wa lil kafirin adaban muhina Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan Allah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan menginginkan untuk memecah belah mengelompok-ngelompok, mengotak-ngotak antara Allah dan Rasulnya. Bagaimana maksudnya mengotak-ngotak, mengelompok-ngelompok ini? Wayakulun mereka mengatakan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Sebagian kami imani, sebagian kami kufur kepadanya. Kami terima sebahagiannya saja, tidak kami terima sebahagian yang lain. Oh, firman Allah yang sesuai kami terima, yang tidak sesuai kami tolak. Ada nggak orang Islam, orang yang mengaku Islam seperti itu sekarang? Ada. Dia mengaku Islam, tapi yang diterima dari syariat Allah adalah yang sesuai dengan kemauannya, yang tidak ditolak. Dan ada yang tidak malu menolaknya di depan khalayak ramai. Berbicara di atas podium didengarkan oleh orang muslim se-Indonesia. Adalah, ya perlu kita sebut namanya, seorang manusia sombong. Semoga Allah memberikannya hidayah ke jalan yang hak. Berdiri di podium menerangkan dan membawa gelarnya dan pangkatnya yang ada di Departemen Agama kemudian menyatakan hukum poligami dalam agama Islam itu tidak ada. Kalau poligami dibolehkan katanya manusia sombong ini maka dibolehkan juga poliandri. Dia katakan kalau dibolehkan dalam Islam poligami maka juga dibolehkan poliandri. Kalau antum pernah mendengarnya sekarang saya tegaskan, inilah kekufuran. Walaupun dikeluarkan oleh seorang yang berjabatan tinggi di Departemen Agama. Ini orang tidak malu mempertontonkan kebodohannya tentang syariat. Di tengah baju mulia yang sedang dia pakai. Kita mengatakan kedudukan Departemen Agama itu pekerjaan mulia. Ngurus agama masyarakat. Tetapi anda tidak malu mempertonton kebodohan anda tentang syariat sementara anda memakai baju yang mulia. Fala haula wala quwata illa billah. Wa yuriduna ayyattahidu baina dhalika sabila. Sebahagian kami imani, sebahagian tidak kami imani, mereka ingin mengambil jalan di tengah-tengah. Mereka ingin ciptakan jalan sendiri. Islam Allah mengatakan ini iman lakukan, ini kufur tinggalkan. Oh, tidak kami menggabung-gabung. Sebagian ada yang diimani, sebagian ada yang diingkari. Mengambil jalan di tengah-tengah. Ulaika mereka itu yang seperti itu pekerjaannya, seperti itu akidahnya, humul kafiruna haqqa. Mereka lah yang orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. nggak berguna keimanan mereka kepada sebahagian yang tadi tidak berguna, nggak berguna. Kafirnya mereka kepada sebahagian ini, mereka telah membuat mereka kafir seutuhnya. Wa lil muhina. Dan kami telah menyiapkan untuk orang kafir adab yang sangat menghinakan. Telah kami siapkan, menunjukkan bahwa neraka sudah sudah siap Neraka sekarang saudaraku muslim dan muslimah sudah ready untuk orang kafir itu. Maka hati-hati atas kekufuran karena neraka sudah siap. Tinggal menunggu waktu dan waktunya sudah dekat. Karena waktu itu hanya menunggu peniupan sangkakala ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan sangkakala itu telah di mulutnya malaikat Israfil tinggal menunggu perintah untuk ditiup oleh Allah taala kalau sudah menelan sangkakala di mulutnya maksudnya sudah memasukkan sangkakala di mulutnya itu menandakan bahwa waktunya sudah sudah dekat kita lanjutkan faida kana Allah buat sarraha fi kitabih Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sejelas-jelasnya di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an anna man amana bi ba'din. bahwa siapa saja yang beriman dengan sebahagian syariat wa kafara bi ba'din dan ingkar dengan sebahagian syariat fahuwal kafiru haqqan maka dialah orang kafir yang sesungguhnya Allah telah jelaskan di dalam ayat yang tadi sejelas-jelasnya keterangan yang jelas, tegas, tepat, singkat, padat. Zalat hadhihi syubhat. Maka hilanglah syubhat ini, syubhat yang tadi. Kok kami dianggap sama dengan orang kafir di zaman Rasulullah? Kami kan mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kami menyuruh pengikut kami mengucapkannya lima ribu sehari dan semalam. Kok masih dihitung kafir sih? Gitu. Bermanfaatkah? Ketika mereka melakukan syirik bermanfaatkah la ilaha illallah mereka? Tidak. Sampai mereka bertobat dari kesyirikan tersebut. Sampai mereka meninggalkan syirik tersebut. <coughs> Tidak bermanfaat la ilaha illallah mereka. Saya ingatkan antum semuanya kepada kaidah yang disepakati oleh seluruh manusia kafir atau muslim, wanita atau pria, besar atau kecil, tua atau muda, sepakat. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, mulai dari ujung selatan sampai ujung utara, sepakat. Kalau perkataan seseorang berbeda dengan perbuatannya, yang akan dinilai itu perkataan atau perbuatan? Perbuatan, bukan perkataan. Ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbuatannya melakukan kekafiran dan kesyirikan. Yang dinilai perbuatannya atau ucapannya? Perbuatannya. Bukan ucapannya. Dalam redaksi lain saya mengatakan bahwa kaidah yang disepakati tadi Orang yang mengucapkan sebuah kata yang ternyata amalannya berbeda, ucapannya itu adalah bohong. Ucapannya itu adalah dusta. Ia mengatakan suatu kata yang dia amalkan berbeda dengan kata yang dia ucapkan. Maka kata inilah yang dinilai oleh manusia di permukaan bumi kata-kata yang bohong. Ketika la ilaha illallah dia sebut dengan lisannya, pekerjaan zahir badannya, melakukan kesyirikan, ucapan la ilaha illallahnya bohong. Nggak ada manfaatnya. Sampai ucapan la ilaha illallahnya diaplikasikan dalam perbuatan. Baru dia dinilai orang yang jujur. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa fi sabilillah Ulaika humus sadiqun Sesungguhnya Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian tidak ragu Sedikit pun Kemudian berjihad dengan harta mereka Dan dengan jiwa mereka Fisabilillah Merekalah orang-orang yang jujur seluruh syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya diyakini dengan keyakinan yang benar-benar yakin tanpa keraguan sehingga tidak ada penyalahgunaan syariat penyelewengan syariat ini orang yang jujur dalam beriman yang apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya semuanya dia imani, dia yakini yang wajibnya dia kerjakan, yang sunatnya dia usahakan semaksimal mungkin. Inilah orang yang beriman. Yang haramnya dia jauhi. Yang makruhnya dia usahakan jauh semaksimal mungkin. Yang mubahnya dia usahakan sedikit mungkin bisa dia kerjakan. Inilah orang yang beriman. Namun kadang-kadang problematika manusia adalah Cukup puas dengan rasa, walau tidak dengan hakikat yang sebenarnya. Merasa puas minum minuman yang rasanya orange, padahal bukan orange. Merasa puas dengan makanan yang rasa strawberry, padahal bukan strawberry. Kalau itu hanya untuk sekedar minuman dan makanan, oke okay lah. Tidak ada masalah. Tapi yang parah adalah merasa puas, merasa beriman, tapi sebenarnya belum beriman. Hanya rasa. Rasanya saya ini orang sudah taat. Rasanya saya ini orang yang sudah beriman. Rasanya saya ini orang yang sudah muslim sejati. Baru rasa. Padahal dia sendiri tahu kalau diditil, dia tahu bahwa dia belum melakukan apa-apa. Cuman rasanya masih mus muslim. Kalau dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghukumkan kafir, orang yang beriman dengan sebahagian, lalu kufur dengan sebahagian, inilah kafir yang sesungguhnya zalat hadhi syubah. Hilanglah syubhat ini. Syubhat kenapa kami disamakan dengan orang-orang musyrikin? Hanya karena satu perbuatan kami yang salah. Kami pergi ke kuburan Syekh Burhanuddin, minta di sana agar kemudian rezeki kami lancar, agar kemudian jodoh kami lancar, agar kemudian usaha kami lancar, agar kemudian rumah kami terjaga, agar kemudian hidup kami diberkati. Kenapa hanya karena datang kepada kuburan Syekh kami kok disamakan dengan orang-orang yang turun kepada mereka Al-Quran? Ini dia jawabannya. Wahadihi hiya allati dan ini dia yang telah disebutkan ba'du ahli ahsa oleh sebahagian penduduk ahsa fi kitabihi pada bukunya atau suratnya alladhi arsalahu ilaina yang dia tulis kepada kita. Maksud perkataan Syekh di sini, dia pernah menerima surat dari orang Ahsa. Ahsa itu nama sebuah negeri di Arab Saudi. Aksa nama sebuah negeri di mana? Di Arab Saudi. Yang sekarang di sana banyak bercokol orang-orang yang berfahamkan Syiah sekarang ini. Bahkan bukan sekedar Syiah, Batiniyah, Sufi tingkat tinggi, Itu yang telah disebut oleh sebahagian ahli ahsa Penduduk ahsa kepada kami Di dalam suratnya yang dia kirim kepada kami Artinya syubhat ini beliau bawa bukan hanya retorika berpikir Tapi realitas kehidupan Hasil daripada ringkasan syubhat yang beliau temukan di lapangan dari pelaku-pelaku syirik Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita sampai akhir hayat akan terjaga daripada jamahan kesyirikan. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat insya wa sallallahu wasallam. Wa baraka wa ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Dan ingat kita masih pada jawaban yang pertama. Masih ada delapan jawaban lagi untuk syubhat yang satu ini. والحمد لله رب العالمين